dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai susunan atau bagaimana terbentuknya masdar. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai masdar dari fi'il-fi'il yang thulathi, atau dengan kata lain masdar dari fi'il thulathi mujarrad, maka di sini kita masuk ke pembahasan masadirul af'ali ghairi thulathiyati. Yaitu masdar dari fi'il yang bukan thulathi. Ya, berarti rubai, kemudian khumasi, atau sudasi. Ya, kalau thulathi mujarrot itu kan unsur penyusun fiilnya itu hanya tiga huruf. Ya, karena itu dikatakan mujarrot. Maka di sini kita ada fiil yang lain yaitu rubai, humasi, dan juga sudasi. Yaitu fiil yang penyusunnya itu empat huruf, lima huruf, atau enam huruf. Dengan kata lain, itu adalah fiil thulafi mazid. Nah, di sini kita membahas masdar-masdarnya. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-448 sampai bait yang ke-454. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ghairu dzi thalathatin maqisu mastarihi kaquttisat taqdisu. Maka untuk fiil yang selain thulathi itu maqisu mastarihi itu masdarnya dikiaskan. Karena kalau masih kita ingat pembahasan yang sebelumnya, masdar dari fi'il thulafi itu asalnya itu adalah sama'i. Kita mengikuti apa yang orang Arab katakan atau kita mengacu kepada kamus. Nah, itu untuk yang thulafi mujarrat. Nah, untuk yang di sini yaitu rubai, khumasi, sudasi, atau bisa juga dikatakan thulafi mazid, itu ya mayoritas fiil-fiilnya itu dapat dikiaskan masdarnya menggunakan wazan. Ya, contohnya apa? disat takdisu. Contohnya adalah kudisat takdisu. disa itu asalnya dari qaddasa yuqaddisu. Ya, yukot yuqaddisu, menyucikan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu itu masternya kalau mengikuti wazan tasrif yang kita hafalkan, itu adalah tafailan. Ya, taf'ilan. Maka di sini qaddasa yuqaddisu itu masternya taqaddisan. Ya, dapat dikiaskan. Kemudian beliau melanjutkan zakkihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajammulan tajammala. Ya, kemudian beliau membawa, membawa contoh zakkihi tazkiyatan. Nah, zakkihi tazkiyatan itu fiil amr. Asalnya zakka yuzakki. Zakka yuzakki itu sebetulnya sama. Fa'ala yufa'ilu akan tetapi karena ainul fi, uh, lamul fi'ilnya itu huruf illah, ya lamul fi'ilnya huruf illah, maka kalau mengikuti wazan yang kita sudah hafalkan menjadi taf'ilatan. Ya fa'ala yufa'ilu taf'ilatan. Maka zakka yuzakki tazkiyatan. Ya memurnikan. Kemudian beliau membawa contoh wa ajmila ijma laman tajam tajammala. Ya ini amr juga ajmil ijmala. Ya, asalnya dari ajmala yujmilu. Mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Nah, kita sudah menghafal bahwa masdar dari af'ala yuf'ilu itu adalah if'alan. Ya, if'alan. Maka di sini ajmala yujmilu ijmalan. Kemudian di sini ada wazan yang lain, tajammala. Ya, mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu. Itu masdarnya adalah tafa'ulan. Tafa'ulan. Maka tajammala yatajammalu menjadi tajammulan. Yang kira-kira artinya Ya ajamil ijmala man tajammala tajammulan. Yaitu kumpulkanlah ya dengan sebenar-benar pengumpulan eh, orang-orang uh, yang atau orang yang ya menjadi baik dengan sebenar-benarnya. Tajammala tajammulan. Kemudian beliau melanjutkan wasta'id isti'adzatan tsumma aqim iqamatan wa ghaliban dzatta lazim. Nah, kemudian beliau membawa wazan ista'adha yasta'idhu. Ya, ista'adha yasta'idhu. Itu asalnya dari istaf'ala yastaf'ilu, ista'adha yasta'idhu. Kemudian akim itu dari akoma yuqimu. Ya, af'ala yuf'ilu. Apa kesamaan dari dua wazan ini? Itu ainul fi'ilnya, ya pada istaf'ala yastaf'ilu dan af'ala yuf'ilu itu adalah huruf illah atau alif di sini. Maka untuk ista'adha yasta'idhu kemudian aqoma yuqimu itu ghaliban dhata lazim. Ya biasanya itu pada akhirnya itu ditambahkan tak marbutoh. Karena apa? Ainul fi'ilnya itu berupa huruf illah yaitu alif. Kemudian beliau melanjutkan wa ma yalil akhiru mutta waftaha ma'kasritil mim maftutiha bi bihamzi waslin kastafa wa dummama yarba'u fi amsal qad talamlama Nah, kemudian beliau menyebutkan fiil maftutiha bi bihamzi waslin yaitu wazan-wazan fiil ya, yang uh, eh, sulasi mazid yang didahului oleh hamzah wasl. Ya, karena kita tahu ada wazan-wazan yang didahului hamzah wasl. Contohnya ya if istaf'ala, if'alla, infa'ala, kemudian ifta'ala. Nah, itu yang dimaksud di sini. Maka bagaimana cara membentuk masternya itu wama yalil akhiru mutta waftaha yaitu huruf yang mengikuti huruf terakhir, berarti satu huruf sebelum huruf terakhir, itu dimatkan, dipanjangkan, dan difathahkan. Ma'kasritil withani. Dengan mengkasrohkan huruf yang terletak setelah huruf kedua. Ya, maksudnya huruf ketiga. Ya, berarti huruf sebelum huruf terakhir itu dimatkan dan difathahkan, kemudian huruf ketiganya dikasrohkan. Kira-kira itu maksud dari um, syair ini. Contohnya apa? Kastofa. Nah, istofa, yaitu memilih, itu mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu. Berarti mengikuti wazan yang dimaksud di sini yaitu didahului oleh hamzah wasl. Maka bagaimana cara membentuk um, masdarnya? Itu huruf kedua ya, yang terakhir berarti di sini fa ya. Fa itu dimatkan, ya, dipanjangkan, kemudian di fathah. Ya, istofa, kemudian alif yang berbaring itu diganti dengan hamzah. Nah, kemudian bagaimana? Tadi dikatakan huruf ketiganya, yaitu uh, huruf setelah huruf kedua, berarti huruf ketiga, berarti di sini adalah to, ya, to. To di sini asalnya dari tak, ya. To di sini asalnya dari tak. Jadi istafa asalnya seperti itu. Tetapi karena sod di sini tafkhim, ya, atau bukan karena tafkhimnya tetapi kalau wazan ifta'ala itu fa'nya adalah huruf dot kemudian sot ya atau zai maka taknya berubah menjadi to yang menjadi istofa. Nah, maka pembentukan masdarnya itu mengikuti kaidah tadi ya, bahwa fa itu dibaca mat ya panjang kemudian difathahkan kemudian toknya itu dikasrokan istifaan kemudian wa dhumma ma yarba'u fi amfali qad lama kemudian untuk wazan yang seperti talam lama ya fi'il talam lama ya talam lamu itu dumma ma yarba'u dommahkanlah huruf yang ke 4. Salah satu artinya dari talam lama ya talam lamu itu berkumpul. Maka di sini kalau kita ingin membuat masternya itu huruf keempatnya, berarti kan keempat itu ta, lam, mim, lam. Lam yang kedua itu didomahkan menjadi talam lumen. ya talam lumen. kemudian beliau melanjutkan yaitu fi'lalu naufa'lalatun li fa'lala waj'al maqisan faniyan la awwala. Kemudian untuk fi'il yang mengikuti wazan fa'lala ya fa'lala itu ada dua masdar yang disebutkan di sini yaitu fi'lalun dan fa'lalatun. Ya fi'lalun dan fa'lalatun. Namun kemudian beliau menambahkan waja'al maqisan thaniyan la awwala. Yang bisa dijadikan uh, eh, kias untuk wazan fa'lala itu yang kedua. Berarti yang fa'lalatun. Ya fa'lalatun itu adalah kias masdar untuk fa'lala. La awwala bukan yang pertama. Yang pertama yang fi'lalun berarti fi'lalun itu secara umum bukan qiyas untuk masdar fi'il fa'lala. Ada tetapi mungkin lebih sedikit. Kemudian li fa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma marras sama'u adalah. Kemudian untuk fi'il yang mengikuti wazan fa'ala, ya fa'ala yufa'ilu, itu masdarnya ada al-fi'alu dan al-mufa'alatu ya al-fi'alu dan al-mufa'alatu. Kemudian wa ghairu ma marra as-sama'u adalah. Ya, dan selain yang sudah disebutkan sebelumnya, maka hukum asalnya kembali bahwa masdar itu mengikuti as-sama, mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab yang dapat kita ketahui dari kamus. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait-bait ini dan beliau mengatakan dzakara fi hadhil abyati masadiral af'ali ghairat thulathiyati. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala di dalam bait-bait ini beliau menyebutkan masdar-masdar dari fi'il-fi'il yang bukan thulathi. Artinya, penyusunnya hurufnya itu tidak hanya tiga. Minar rubaiyati wal khumasiyati was Yaitu apa fiil yang bukan ghoir, bukan sulafiyah? itu adalah fiil rubai ya berarti penyusunnya ada empat huruf atau khumasi ya fiil uh, huruf penyusun fiilnya ada lima dan sudasi Ya, fiil, ah, maaf, huruf penyusun fiilnya ada enam. Wahia masadiru qiyasiyatun. Dan masdar untuk fiil-fiil rubai, khumasi, dan sudasi, itu asalnya adalah qiyasi. Artinya dapat dikiaskan dengan wazan-wazan yang dihafalkan. Kemudian, Takhtalifu auzanuha biikhtilafi siyagil af'ali. Dan wazan-wazan masdarnya itu berbeda-beda tergantung dari perbedaan bentuk dari fiilnya. Dan ini biasanya ya kita sudah menghafalkannya. Di tahap awal kita mempelajari bahasa Arab. yang kita dahulu di awal awal mempelajari bahasa Arab, ya walaupun tergantung pengajarnya, namun sebagian pengajar, ya termasuk Ustadz saya dahulu, ya Hafidhullah Ta'ala, beliau itu memberikan tugas bagi kami untuk menghafalkan wazan-wazan uh, fi'il. Baik itu thulati mujarrod dan mazid. Ya, kalau fa'ala yufa'ilu, maka masternya taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu itu masdarnya nah, fi'alan atau mufa'alatan dan seterusnya. Ya. Kemudian wa kullu fi'lin ghairi thulathiyin falahu masdarun khassun maqisun. Dan setiap fi'il yang bukan thulathi, ya berarti ruba'i khumasi dan sudasi, itu memiliki masdar khusus yang dapat dikiaskan. Ya, berarti memiliki wazan yang dapat dikiaskan. Wabayanuha kal'ati. Dan penjelasan dari masdar tersebut itu sebagaimana berikut. Ya, kemudian beliau masuk ke penjelasannya al-awwalu, penjelasan yang pertama, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala. Ya, jika fiilnya ya, itu mengikuti wazan fa'ala. Ya fa'ala yufa'ilu. Bitashdidil aini dengan mentashdid ain dari fi'ilnya. Berarti huruf yang kedua itu ditashdid. Fa imma an yakuna sahihal lami au mu'tallaha. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, huruf lamnya, lam fi'ilnya itu huruf sahih Ya, au mu'tallaha. Kemungkinan yang kedua, itu huruf lamnya itu huruf illah. Fa nasohi kana maka jika fi'il fa'ala itu lamul fi'ilnya itu lamul fi'ilnya itu huruf sahih atau ai hal akhiri atau mudahnya huruf terakhirnya itu huruf sahih. Kemudian uh, Ya, selain sahih akhirnya itu juga ghairu mahmuzillami dan huruf lamul fiilnya itu bukan mahmuz ya bukan hamzah maka apa famastaruhu alqiyasiyyu maka tadi kalau memenuhi syarat tadi lamnya itu sahih ya kemudian bukan hamzah maka masdarnya itu masdar kiasi, dapat dikiaskan. Apa itu? Taf'ilun, mengikuti wazan taf'ilun. Mithlu, contohnya itu adalah Hadzabtul walada tahziban. Hadzabtul walada tahziban. Yang mengikuti wazan hadzaba yuhadzibu. Saya telah mendidik atau mendisiplinkan anak tersebut dengan sebenar-benar ya, pendidikan atau pendisiplinan. Kemudian contoh yang lain wa ayyadatul haq wa ayyatul haqqa ta'yidan. Dan saya telah mendukung kebenaran dengan sebenar-benar pendukungan. Maka dari ayyada yu'ayyidu. Hamzahnya itu hamzahnya di fa ya, di faul fi'il bukan di uh, lam. Maka memenuhi syarat tadi bahwa mengikuti wazan taf'ilun, ta'yidan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-164. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa kallamallahu Musa takliman. Ya, Wa kallamallahu Musa takliman. Ya, ayat yang sangat masyhur dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Maka di sini ada fi'il kallama, ya kallama yukallimu. Maka wazan masdarnya itu taf'ilan atau takliman. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yakunu ala wazni fi'alin. Nah, terkadang fi'il fa'ala yufa'ilu itu mengikuti wazan fi'alun masdarnya ya. Terkadang masdar dari fa'ala yufa'ilu itu mengikuti wazan fi'alun. Ya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba." Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan ya sebenar-benar pendustaan. Maka ada di situ kadzdzaba yukadzibu. Nah, masdarnya bukan takdziban, tetapi kidzaban. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yakunu ala wazni fi'alin bi takhfifil aini. Dan terkadang Eh, wazan masdar dari fa'ala yufa'ilu itu mengikuti wazan fi'alun dengan ainnya itu ditakhfif ya, tidak ditasydid Ka qira'atil kisai. Sebagai contohnya adalah cara membaca dari al-kisai. Minas sab'ati. Dan beliau adalah salah seorang dari ulama qira'ah yang tujuh. Nah, al-kisai beliau membacanya dengan wakadzabu biayatina kidzaba ya wakadzabu biayatina kidzaba bitakhfifiz dzali dengan zalnya itu ditakhfif tidak ditasydid Kemudian beliau melanjutkan wa kana mu'tallallami. Nah, kalau fi'il fa'ala yufa'ilu itu lamul fi'ilnya itu mu'tal ya huruf illah famastaruhu ala wazni taf'ilun. Maka uh, tetap sama, ya tetap sama wazan masdarnya itu taf'ilun. Tetapi ada sedikit perubahan. Walakin atau lakin tuhzafu ya'u at-taf'ili. Akan tetapi ya yang ada pada wazan at-taf'ilu itu dihapus. Wa yustaghna anha bita'it ta'nifi fi akhiril masdari. Ya, kemudian dicukupkan atau ya itu digantikan mudahnya. Ya, itu keberadaannya digantikan dengan tak taknif yang ada di akhir dari masdarnya. Fayasiru taf'ilatan. Ya, maka menjadi taf'ilatan. Berarti aslinya taf'ilan. Kemudian ya-nya dihapus digantikan oleh tak taknis yang di akhir menjadi taf'ilatan. Nahwu contohnya zakka tazkiyatan. Ya zakka tazkiyatan memurnikan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Itu kan lamnya itu alif di situ. Dan alif adalah huruf illah. Kemudian contoh yang lain wa nammal mala tanmiyatan. Ya wa nammal mala tanmiyatan dan dia telah mengembangkan hartanya ya dengan sebenar-benar pengembangan. Maka di sini kita lihat nama yunami itu dapat dibentuk masdarnya dengan tanmiatan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa ingkana mahmuzallami dan jika fiil fa'ala yufa'ilunya itu mahmuzlam ya berarti lamul fiilnya itu hamzah atau ai akhiruhu hamzatun. Yaitu huruf terakhirnya adalah hamzah. Famasdaruhu at au at Ya, maka masdarnya bisa mengikuti wazan taf'ilun atau taf'ilatun. Wa hadza huwal aktsaru. Akan tetapi yang mengikuti wazan taf'ilatun itu lebih banyak. Nahwu contohnya jazza al-kitaba tajzi'atan. Ya, dia telah membagi nah, buku tersebut dengan ya sebenar-benar pembagian. Maka yang paling banyak digunakan itu mengikuti taf'ilatan, tajzi'atan. Tapi bisa juga mengikuti taf'ilan menjadi wa tajzi'an, itu juga boleh. Kemudian wahanna'ahu bil waladi tahni'atan dan dia memberi selamat kepada orang tersebut ya dengan kelahiran anak dengan sebenar-benar memberikan selamat. Ya, jadi mengikuti tafailatan atau bisa juga tafailan menjadi wa tahnian. Itu kelompok yang pertama. afani kemudian penjelasan yang kedua, idza kanal fi'lu ala wazni af'ala. Jika fi'ilnya itu mengikuti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. kana sahihal aini, dan maka jika fi'ilnya itu, itu ainul fi'ilnya itu huruf sahih. qiyasu masdarihi if'alun. Maka qiyas atau wazan dari masdarnya itu mengikuti if'alun. Nahwu contohnya, Aqdamtu alal amri iqdaman. Ya, aqdamtu alal amri iqdaman. Berarti aqdama yuqdimu. Saya telah bersegera menyelesaikan perkara tersebut dengan ya dengan sebenar-benarnya. Maka aqdama yuqdimu iqdaman. Mengikuti wazan if'alun. Wa arsyatun nasa irsyadan. Dan saya telah membimbing manusia dengan sebenar-benar membimbing. Kemudian beliau melanjutkan wa in kana mu'tallal aini dan jika wazan af'ala yuf'ilu itu ainul fi'ilnya itu huruf illah. Ya huruf illah. Maka apa? Nuqilat fil masdari harakatu ainihi ila fa'il kalimati. Maka harokat dari ainul fi'ilnya itu nukilat dipindahkan kepada fa dari kata tersebut. Ya kan af'ala. Ya, kemudian ainnya ternyata huruf illah. Ya, katakanlah alif. Maka fa-nya kan jadi tidak punya tidak punya harokat. Maka harokat dari ainnya itu dipindah ke fa-nya menjadi afala, misalnya seperti itu. Afala menjadi afala wa khudifatil ainu ya kemudian huruf ainnya dihilangkan karena sudah digantikan huruf illah wa uwidha anha ta'ut ta'nifi ghaliban fi akhirih ya kemudian pada masdarnya itu biasanya nanti ainul fiilnya itu digantikan oleh tak taknif ya biasanya pada akhirnya nahwu contohnya akoma iqomatan. Ya, contohnya akoma yuqimu itu kan af'ala, tetapi ainnya di situ itu alif. Maka kofnya diberi harokat fathah, ya kemudian nanti masdarnya menjadi ditambahkan tak di akhirnya, iqomatan. Karena apa? Wal aslu iqwamun, karena asalnya adalah iqwamun. Fa'ainul masteri maka ain dari master wahiyal wawu, yaitu huruf wawu, harfu illatin, mutaharrikun bil fathi. Itu adalah huruf illah yang diharokati dengan fathah. Wa qablahu harfun sahihun sakinun. Dan sebelumnya, yaitu qaf, itu adalah huruf sahih yang disukunkan. Fanuqilat harokatu harfil illati, maka harokat dari huruf illah, yaitu apa? Al-wawi, yaitu wawu, fanuqilat ilasa kini as-sahihi qoblahu. Maka dipindahkan harokatnya kepada huruf yang disukun, yang merupakan huruf sahih sebelumnya. Yaitu apa? Qaf tadi. Iqa. Ya, iqa wamun. Thumma khudifatil wawu. Kemudian wawunya dihapus. Wahia ainul kalimati. Dan itu adalah ain dari kata tersebut. Takhalluson minil tiqa ini Untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Apa dua sukun tersebut? Harfil illati wal alifi, yaitu huruf illah dan alif. Fasoro ikoman, yaitu ikomun, maka jadi ikomun. Tumma zidat ta'ut ta'nithi fi akhirihi. Ya, kemudian ditambahkan tak taknif di akhirnya. Ya, ini bentuk penyusunan dari master. Aywadon anil mahzufi untuk menggantikan nah, yang dihapus tadi yaitu wawu. Fasorol masteru iqomatan. Maka masternya kemudian menjadi iqomatan. Waqadatuh dhafut ta'u. Dan terkadang tak itu dihapus. Ya, kan tadi dikatakan cara membentuknya itu adalah tak ya, tapi terkadang taknya itu dihapus. Eh, kama fi qawlihi ta'ala. Contohnya itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam uh, surat Al-Anbiya ayat ke-73. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iqamas salati. Ya wa iqamas salati Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ya e, mendirikan salat. Maka di sini itu kan kalau mengikuti wazan tadi wa iqamatas salati. Tetapi di sini kita lihat taknya dihapus menjadi wa iqamas salati. Ya, kemudian uh, kita lanjutkan Afalithu, penjelasan yang ketiga dari wazan tadi, Idza kana al-fi'lu ala wazni tafa'ala. Jika fi'ilnya itu mengikuti wazan tafa'ala. qiyasu masdarihi tafa'ulun. Maka qiyas masdarnya itu tafa'ulun. dhammil aini dengan mendomahkan ainul fi'il. Nahwu contohnya tajammala tajammulan. Yang menjadi bagus. Tajammala ya tajammalu tajammulan. Kemudian wa ta'allama ta'alluman, ya ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Belajar. Wa taqaddama taqadduman, ya taqaddama ya taqaddamu taqadduman. Yaitu mendahului. Maka ini ya sesuai dengan wazan yang telah kita hafal. Kemudian beliau melanjutkan, "Idza kana al-fi'lu fi awwalihi hamzatu waslin." Jika fi'il rubai khumasi atau sudasi tersebut, itu di awalnya ada hamzah wasol. Kusiro falithuhu. Maka huruf ketiganya itu di kasroh. Wazida alifan qobla akhirihi. Kemudian ditambahkan alif sebelum huruf yang terakhir. Fayan kolibu mastaron. Ya, maka itu ya berubah menjadi masdar. Sawa'an kana ala wazni infa'ala. Ya, cara membentuknya sama, baik itu wazannya adalah wazan infa'ala. Nahwu contohnya intolako, ya, pergi. Intolako yang toliku intilakon. Ya, intilakon. Maka sama tadi dikatakan bahwa um, huruf ketiganya dikasrohkan, ya berarti tok di situ kemudian ditambah alif sebelum huruf terakhir menjadi intilakon. Au ala wazni ifta'ala atau mengikuti wazan ifta'ala. Nahwu istofa istifa'an. Sama istofa istifa'an. Istofa istifa'an. Au ala wazni istaf'ala atau juga mengikuti wazan istaf'ala. Yaitu apa? Nahwu istakhroja istikhrojan Ya, menarik keluar, mengeluarkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan fa in kana istaf'al fa in kana istaf'ala mu'talal aini maka jika fiil yang istaf'ala tersebut itu ainul fiilnya huruf illah umila fihi ma umila fi masdari af'ala maka diamalkan atau diberikan kepadanya apa yang telah diberikan kepada masdarnya af'ala yang sudah dijelaskan tadi aqama yuqimu tadi. Ya. Maka sama, ya persis. Yaitu apa? Fi masdari af'ala al-mu'talil aini. Ya, yang af'ala yang ainnya itu mu'tal seperti aqama tadi. Apa yang diamalkan atau diterapkan kepadanya min naqli harakatil aini ilal fa'i yaitu memindahkan harokatnya ain kepada fa wa qalbil aini alifan dan ainnya itu diubah menjadi alif thumma hadfiha lisakinaini kemudian ainnya itu dihapus karena pertemuan dua sukun wa ta'widita itta'nithi anha kemudian ain yang dihapus itu digantikan oleh tak ta'nith Nahwu contohnya ista'adha ya ista'adha yasta'idhu isti'adhatan. Sama tadi aqama yuqimu iqamatan ista'adha yasta'idhu isti'adhatan. Ya. Yaitu harokatnya ain itu dipindah ke fa ya. Kemudian ainnya diganti alif, kemudian dihapus ainnya. Ya, kemudian digantikan dengan tak taknis di akhir menjadi isti'adatan. Atau istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ya, istaqoma yastaqimu istiqomatan. Cara membentuknya juga sama. Ya, ista'ada yasta'idhu itu memohon perlindungan. Kemudian istaqoma yastaqimu istiqomatan itu lurus. Kemudian kita lanjutkan. Al-khomisu, penjelasan yang kelima Idza kana filu ala wazni tafa'lala. Nah, di sini masuk ke pembahasan fi'il yang mengikuti wazan tafa'lala. Wa ma mathalahu dan juga fi'il-fi'il lain yang serupa dengan tafa'lala. Apa fi'il lain yang serupa dengan tafa'lala? Min kulli fi'lin mabadu'in bita'in za'idatin. Yaitu setiap fi'il yang diawali oleh tak tambahan. Kemudian wa adadu hurufihi wa harakatihi wa sakanatihi yumathilu tafa'lala. Kemudian jumlah hurufnya, kemudian jumlah harokatnya, dan juga sukunnya itu serupa dengan tafa'lala. Ya, berarti yang mulhak diikutkan dengan wazan tafa'lala. Itu apa? Fa'inna mastarohu ala wazni tafa'lulun. Ya, tafa'lulin. Maka masdarnya, masdari tafa'lala, itu mengikuti wazan tafa'lulun. Ini juga yang biasanya sudah kita hafalkan, ya tafa'lala, ya tafa'lalu, tafa'lulan. Bidommil harfir robi'i, dengan mendomahkan huruf yang keempat. Nahwu, contohnya, tadahroja al-hajaru tadahrujan. Ya tadahrajal hajaru tadahrujan. Batu tersebut menggelinding ya dengan sebenar-benar menggelinding. Kemudian contoh yang lain adalah tanafasatul labu tanafusan. Ini wazan tafa'ala. Tapi ini dimulhakkan kepada tafa'lala. Ya, ta tanafasatul labu tanafusan. Para pelajar tersebut ya saling bersaing atau berkompetisi secara sungguh-sungguh. Kemudian tajawroba, tajawruban. Ya, tajawroba, tajawruban. Ya, tajawroba, ya tajawrobu, tajawruban. Ya, ya, menggunakan jawrob, menggunakan kaos kaki ya, dengan sebenar-benarnya. Tasyaitona, ya, tasyaitona, eh, ya tasyaitonu, tasyaitunan. Ya, dia berkelakuan seperti setan. Kemudian tamaskana, tamaskunan. Ya, tamaskana, ya tamaskanu, tamaskunan. Yaitu dia ya, ya menjadi miskin. Kemudian tasalko tasalkian. Ya, dia bersandar kepada punggung. Ya, maka ini semua adalah wazan-wazan yang diikutkan kepada tafa'lala. Itu diubah menjadi masdar dengan huruf keempatnya diubah menjadi domah Ya. Tapi kecuali tasalqian tadi ya tasalqo tasalqian. Kenapa tasalqian qafnya itu kasroh? Watu kelabud dhammatu watu kelabud dhammatu huna kasrotan. Nah, di sini pada qaf itu dhammahnya digantikan dengan kasroh limunasabatil ya'i karena yang sesuai dengan ya itu kasroh. Kan asalnya tasal kuyan ya. Tapi untuk orang Arab itu sulit diucapkan tasal kuyan. Maka yang lebih mudah kofnya diganti dengan kasroh. As-sadisu penjelasan yang keenam, idza kana al ala wazni fa'lala. Ya, jika fiilnya mengikuti wazan fa'lala. Nah, untuk fi'il yang mengikuti wazan fa'lala, famasdaruhu ala wazni fa'lalatin. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'lalatun. Nahwu contohnya dahroja dahrojatan. Ya, dahroja menggulung, ya dahrojatan. Kemudian wa bahrojal munafiqu hadithahu bahrojatan. Orang munafik tersebut itu menghiasi ucapannya dengan ya seindah-indahnya. Maka bahroja bahrojatan. Au ala wazni fi'lalin atau mengikuti wazan fi'lalun. Wa huwa qalilun fihi. Tetapi sedikit dari wazan fa'lala yang dimasdarkan dengan uh, fi'lalun. Nahwu contohnya dahroja dihrojan. Ya, contohnya Tahroja tihrojan. Itu sedikit. Kemudian wazul zilatil ardu zalzalatan wazilzalan. Ya bumi hmm, berguncang ya dengan ya seguncang yang bisa mengikuti fa'lalatan menjadi zalzalatan atau zilzalan mengikuti fi'lalan. As-sabi'u kemudian yang ketujuh Iza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala jika fi'ilnya itu mengikuti wazan fa'ala famasdaruhu al-fi'alu wal mufa'alatu maka masdarnya itu ada dua kemungkinan bisa fi'alun atau mufa'alatun wa huwa aktsaru wa a'ammu tiradan dan yang mufa'alatun itu lebih banyak dan lebih umum digunakan dibandingkan yang fi'alun. Nahwu contohnya qatala qitalan wa muqatalatan. Ya, dia e, berjuang ya dengan ya, sebenar-benar perjuangan bisa qitalan bisa muqatalatan. Atau wa khosoma khisoman wa mukhosomatan. Dia bertengkar ya dengan sebenar-benar bertengkar. Hadihi ashharul masadiril qiyasiyati lil af'alir rubaiyati wal khumasiyati was Ini merupakan masdar-masdar yang paling masyhur ya atau masdar-masdar qiyasi yang paling masyhur bagi fiil-fiil rubai dan khumasi dan juga sudasi. Wa ma warada mukhalifan lidzalika dan nanti jika kita menemui masdar-masdar yang menyelisihi eh, kaidah atau wazan yang kita pelajari di sini, maka maqsurun ala sama'i. Ya, maka itu menjadi terbatas kepada as-sama, apa yang diucapkan oleh orang Arab. Fayuhfadhu wa la yuqasu alaihi. Maka yang seperti itu ya cukup dihafalkan. Ya, jika yang menyelisihi kias itu cukup dihafalkan namun tidak perlu dikiaskan. Kaqaulihim, contohnya adalah ucapan orang Arab terdahulu, iqsya'arul maridu rotan Ya, iqsya'arul maridu rotan Ya, iqsya'arul maridu rotan Jadi di sini ada iqsya'ara di sini. Ya, iqsya'ara. Maaf, ini harusnya if alalla ya. Berarti iqsya'arra, maaf ya. Iqsya'arral maridu, ya iqsya'arral maridu kush uh, eh, kusyariratan. Iqsya'arral maridu ada tasdid di ra rotan Ya kan iqsya'arra mengikuti wazan if alalla Nah, berarti rotan ini ini khusus untuk iqsya'arra saja. Ya, pasien tersebut menggigil dengan ya memang bergetar menggigil seperti itu. Tetapi kusyari rotan ini cukup dihafalkan, tetapi hanya digunakan untuk iqsyar. yang tidak boleh digunakan untuk wazan if'alalla yang lain, seperti itoma'anna misalnya. yang tidak boleh. Karena kalau kiasnya bahwa qiyasu iqsya'roron, ya, if'alalla yaf'alillu if'il Nah, If'alalla yaf'alilu if'illalun. Ya. Jadi iksyaroron. Maka tidak digunakan kias tetapi digunakan hafalan. Atau tamallaqo. Ya, wa tamallaqal munafiqu tamallaqan. Yang orang munafik tersebut menyanjung atau memuji secara berlebihan. Padahal kalau tamallaqo wal qiyasu, qiyasnya apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan menjadi tamallukun. Ya, tamallukun. Nah, terkadang ada yang mengikuti uh, uh, kias. Maaf, mengikuti sama, bukan kias. Wa ila ma taqaddama asyara ibn Malikin biqaulihi. Dan terhadap apa yang telah dijelaskan itu, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan beliau mengatakan wa ghairu dhi maqisu mastarihi ila akhirih. Ai maksudnya la li kulli fi'lin ghairi thulathiyin min masdarin maqisin. Bahwa setiap fi'il yang bukan thulafi itu pasti ya la min masdarin maqisin memiliki masdar yang dapat dikiaskan. Wa masdaruhu atau masdarihi itu birraf'i naibu fa'ilin Ya, tadi kan kalau di dalam cetakan ini itu syairnya diketiknya wa ghairu maqisu masdarihi. Nah, itu bisa dibaca masdarihi atau masdaruhu. Kalau masdaruhu birraf'i naibu fa'ilin menjadi naibul fa'il dari maqisu. bil jarri alal idhofati. Kalau dibaca majrur itu karena sebagai mudhof ilaihi. Faqiyasu fa'ala maka kias untuk fiil yang wazannya fa'ala bitasydidi dengan tasydid idza kana sahihal lami jika lamul fiilnya huruf sahih itu apa at-taf'ilu maka wazan masdarnya adalah taf'ilun kakuttisat taqdisu contohnya adalah kuttisat taqdisu tadi wa mu'tallal lami masdaruhu taf'ilatun Sedangkan kalau lamnya itu huruf illah, mu'tal, maka masdarnya adalah taf'ilatun. Kazakkihi tazkiyatan. Contohnya adalah zakkihi tazkiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Amma af'ala famasdaruhu if'alun. Adapun fi'il yang wazannya af'ala, itu masdarnya adalah if'alun. Nahwu contohnya, ajmala ijmalan. Ya, dia telah mengumpulkan af ajmala yujmilu ijmalan. Wa amma tafa'ala adapun fi'il tafa'ala famasdaruhu at-tafa'ulu. Maka masdarnya at-tafa'ul. Nahwu contohnya ijmala man tajammulan tajammala. Itu yang di syair. Ay maksudnya apa? Ajmil ijmalalladzi tajammala tajammulan. Ya kumpulkanlah ya dengan sebenar-benar pengumpulan orang yang ya menjadi baik atau menjadi indah. Wa al wal alifu fi qawlihi ajmila wa ajmila dan alif yang ada pada wa ajmila kan asalnya fil amr ajmil tetapi tiba-tiba ada ajmila. Nah, apa itu? Badalun min nunit taukidil khafifati. Itu adalah badal dari nun taukid yang khafifah. Artinya apa? Asalnya wa ajmilan. Ya, ada nun taukidnya. Kemudian nunnya dihapus menjadi ajmila. Ini pernah dibahas sebelumnya. Wa fi qawlihi tajammala lil itlaqi. Adapun alif yang ada pada Tajammala itu untuk itlak, untuk meng, uh, menyamakan akhir bait. Summa dzakara anna rubaiyal mu'tallal aini wasudasiyal mu'tallal aini ala wazni if'alin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa rubai yang mu'tal ain, yang ainnya itu dibaca kasrah sebagai mudhof ilaih Kemudian sudah yang mu'tal ain, ainnya juga dibaca kasroh karena mudhaf ilaih. Itu e, ala wazni if'alin, mengikuti wazan if'alun masdarnya. Ma'a hadfil aini, ya tapi ainnya dihapus. Wa ta'widhi ta'i anha fil ghalibi dan ain yang dihapus itu digantikan oleh tak pada mayoritas keadaannya. Thumma dzakara masdarul fi'lil khumasiyyi was Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan masdar fi'il khumasi dan sudasi. al mabdu bi hamzati waslin yang diawali oleh hamzah wasal. Wa annahu yakunu bi fathil harfil ladzi qabla akhirih. Dan masdarnya itu dibentuk dengan memfathahkan huruf yang sebelum huruf terakhir. Wa kemudian huruf yang dibaca fathah tadi itu dimatkan, dipanjangkan. Fayansya'u min matihi alifun zaidatun. Maka karena dimatkan itu muncul dari huruf yang tadi yang pada dimatkan tadi itu muncul alif tambahan. Ma'a kasri tilwithani atau kalau mengikuti syair ma kasritil withani ya, dengan mengkasrohkan huruf yang mengikuti huruf kedua. Ai maksudnya al harful ladzi yatlu yaitu huruf yang datang setelah huruf yang kedua. Ya, wal muradu bihi jadi apa yang dimaksud dengan huruf yang mengikuti huruf kedua yaitu al harfu tsalitsu yaitu huruf yang ketiga. Nahwu contohnya istofa, ya istofa menjadi istifaun. Ya, istofa itu huruf yang ketiga itu dikasrohkan. Ya. Ammal fi'lul khumasiyul ladhi ala wazni tafa'lala, adapun fi'il khumasi yang mengikuti wazan tafa'lala, mislu contohnya talam lama, ya, dalam lama berkumpul fayakunu bidom mima yarba'u. Ya, maka caranya membentuk masdar itu dengan mendomahkan ma Nah, apa yang dimaksud dengan ma Itu adalah ai ma nurobian, yaitu menjadi yang menjadi huruf keempat. Fayansya'ul masdaru maka kemudian ya, menjadi masdar. wahwa talam lumun. Yaitu menjadi talam lumun. Karena lamnya didommahkan. Thumma bayyana anna fa'lalatan hiyal qiyasu lil fi'li fa'lalin. Fa'lala, maaf. Kemudian beliau menjelaskan bahwa wazan fa'lalatan itu qiyas bagi fi'il fa'lala. Ya, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Wa qad yakunu masdaruhu qalilan ala fi'lalin. Dan untuk wazan fa'lala, itu ada juga masdarnya mengikuti wazan fi'lalun, tetapi itu sedikit. Kemudian beliau melanjutkan, Thumma arada li masdari fa'ala. Ya, kemudian beliau menunjukkan masdar untuk fi'il fa'ala. Faqala innahu al-fi'alu wal mufa'alatu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan bahwa fi'il fa'ala itu masdarnya ada dua, fi'al fi'alu dan al-mufa'alatu. Wa saraha bi anna ma mukhalifan lima marra dan Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan bahwa masdar-masdar yang datang yang menyelisihi apa yang telah dijelaskan sebelumnya min masadira ghairi thulafi ya dari masdar-masdar yang selain thulafi yuhfadhu wala la yuqasu alaihi itu dihafalkan dan tidak dikiaskan terhadap ya tadi ya contohnya apa tadi contohnya tadi itu maridu rotan ya itu maridu rotan nah itu cukup dihafal tetapi jangan dikiaskan Wa ma'na qawlihi as-sama'u adalah maksudnya adalah ai kana sama'u lahu adilan. Bahwa sama itu yang memiliki sesuatu yang sepadan. Ai musawiyan ya maksudnya yang sama. Fala yuqdamu alaihi illa bidalilin wala wa illa bidalilin wa naqlin anil arabi. Dan yang asama tersebut itu tidak didahulukan daripada yang kias. Kecuali memang ada dalil petunjuk yang menunjukkan dan juga menukilkan apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Ya. Ya, maka kita lanjutkan eh, pembahasan berikutnya yaitu ismul marroti wasmul hayati yaitu isim marrah isim yang menunjukkan jumlah perbuatan yang satu kali. Kemudian isim hai'ah. Ya, itu menunjukkan bagaimana cara atau metode dari sebuah perbuatan itu dilakukan. Nah, itu merupakan juga bagian dari sorof. Ya, sorof. Maka di sini beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 455 dan bait yang ke 456. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihai'atin kajilsah. Fa'latun itu adalah wazan untuk marrah. Contohnya apa? Jalsatun. Ya, jalsatun. Sekali duduk. Kemudian wa fi'latun li hayatin dan wazan fi'latun itu adalah untuk menunjukkan hay'ah, cara bagaimana dia melakukan perbuatan. Ka jilsah, contohnya adalah jilsatun, ya cara duduk. Fi ghairi dzalati bital marrah wa syadza fihi hay'atun kal khimrah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa untuk fiil-fiil yang bukan thulafi, ya selain thulafi, maka isim marroh itu dibuat dengan menambahkan tak di akhir, ya di akhir masdar. Kemudian wasyadza fihi hayatun kal khimroh Dan diucapkan secara syadz ya, yaitu ya tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti kias, ya, anomali dalam ucapan orang Arab bahwa hai'ah itu menggunakan uh, wazan fi'latun, tetapi padahal fi'ilnya bukan fi'il sulafi. Ya, contohnya apa? Khimroh. Ya, khimroh. Khimroh itu padahal dia berasal dari fi'il yang bukan sulafi. Ya, dia khumasi, yaitu ikhtamara, mengikuti wazan ifta'ala. Nah, tetapi karena syad, ya ada yang menyelisihi um, kaidah umum, yaitu kias, maka orang Arab itu mengatakan masdar hay'ah dari ikhtamara itu adalah khimrotan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini Beliau mengatakan, Taqaddama annal mastara la yadullu bidhatihi illa alal ma'nal mujarradi. Telah berlalu penjelasan bahwa masdar itu secara zatnya itu tidak menunjukkan kepada makna lain selain makna mujarrod, makna perbuatan itu semata. Ya. Jadi ketika masdar didatangkan, itu makna yang dibawa oleh masdar itu hanya makna dari perbuatan tersebut, perbuatan yang terkandung dalam fiil. Fala yadullu ala adadin, maka masdar itu tidak menunjukkan akan bilangan. Walai hai'atin, dan juga masdar tidak menunjukkan akan hai'ah, cara. Wala syai'in akhoro, dan juga masdar tidak membawa makna-makna yang lain ya makna pelaku, makna waktu, itu tidak dibawa oleh master Ghaira hadal ma'nal mujarrodi, ya selain makna perbuatan itu saja. idza urida dalalatuhu ala syai'in zaidin, maka jika masdar itu diinginkan untuk membawa makna tambahan, fala buddha min ba'dit taghyiril yasiri. Maka jika masdar itu ingin membawa makna yang lain, maka harus dilakukan ya perubahan yang ringan ya, sedikit perubahan. Waziyadatil lafdhiyatil qalilati dan juga jika diinginkan masdar itu membawa makna lain, itu perlu dilakukan ya tambahan lafat yang sedikit ya, ringan. Mengapa? li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena tambahan dari mabna, susunan atau bentuk, itu menunjukkan akan penambahan dari makna. Ya, kalau ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Kira-kira mak maksudnya seperti itu. Wa min dzalika ma yusamma bismil marrati wasmil hayati. Dan di antara contohnya itu adalah apa yang disebut sebagai isim hay'ah dan juga isim marroh dan juga isim hay'ah. Itulah yang dimaksud di sini. Ya, kita lanjutkan. Fasmul marroti, adapun yang dimaksud dengan isim marroh, masdarun yadullu ala wuku'il hadafi marrotan wahidatan itu adalah masdar yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan atau kejadian itu satu kali saja. Nahwu contohnya rubba aklatin mana'at akalatin. Ya rubba aklatin mana'at akalatin. Ya ini peribahasa dalam bahasa Arab ya rubba aklatin mana'at akalatin. banyak makan sekali ya banyak makan satu jenis makanan itu dapat menghalangi dari ya makanan-makanan yang lain. Kira-kira seperti itu. aklatin masdarun yadullu ala wuqu'il hadafi. Maka lafat aklatun atau aklatin di sini itu menunjukkan atau masdar yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan yaitu makan. Wahual aklu yaitu makan marrotan wahidatan, satu kali. Ya, jadi itu yang dimaksud masdar marroh atau isim marroh. Wahuwa yakunu ala wazni fa'latin dan isim marroh itu mengikuti wazan fa'latun. Bifat khilfai idha karnal filu thulafiyyan. Ya dengan memfathahkan fa jika fiilnya itu adalah fiil yang sulafi. Kama musila sebagaimana dicontohkan. Ya, tadi ya, jalsatun. Fa in kana ghairu thulathiyyin kana ala waznil masdari bi ziyadati ta'in fi akhirih. Adapun jika fiilnya bukan fiil thulathi, maka isim marrah itu mengikuti wazan masdar namun ditambahkan tak di akhirnya. Nahwu contohnya aghfal maridu ighfa'atan. Ya aghfal maridu irfa'atan. Uh, ehm, pasien tersebut atau orang sakit tersebut tidur sejenak satu kali. Ya kan ke aghfa itu irfa'an harusnya masdarnya. Tetapi ditambah tak di akhir itu menunjukkan masdar marrah. Menunjukkan satu kali tidurnya. Kemudian wakabbarol musalli takbirotan. Eh, orang yang sholat tersebut bertakbir satu kali. Ya, karena kabbaro yukabiru itu masternya takbiron. Tetapi di sini karena menunjukkan satu kali, ditambahkan tak di akhir menjadi takbirotan. Bukan takbirotan, tetapi takbirotan. Wasmul hayati dan adapun isim hay'ah, masdarun yadullu ala hay'atil fi'li hina wuku'ihi itu masdar yang menunjukkan ya cara terjadinya perbuatan ketika perbuatan tersebut terjadi. Ya, itu yang dimaksud dengan uh, masdar hai'ah. Nahwu contohnya la tamshi misyatal muhtali, La tamshi misyatal muhtali. Janganlah engkau berjalan dengan cara berjalannya orang yang sombong. Ya, maka misyata di situ itu menunjukkan cara berjalan. Fa misyata masdarun yadullu ala hayatil fi'li. Maka misyata itu masdar yang menunjukkan cara terjadinya suatu perbuatan. Wa huwal masyu, yaitu berjalan. Hina wuku'ihi ketika berjalan tersebut terjadi. Wa huwa yakunu ala wazni fi'latin dan Isim hay'ah itu mengikuti wazan fi'latun. Bikasril fa'i dengan mengkasrokan fa' idha kanal fi'lu thulathiyan jika fi'ilnya adalah fi'il yang thulathi. Kama musila sebagaimana dicontohkan tadi yaitu jilsatan. Wala yusaghu ismul hay'ati min fi'lin ghoiri thulathiyin. Dan isim hay'ah itu tidak dapat diturunkan, dibentuk dari fiil yang selain thulafi. Nah ini hukum asalnya bahwa fi, uh, isim hayah itu hanya dari fiil thulafi. Fiil selain thulafi tidak ada isim hayahnya. Ya, asalnya seperti itu. Wasyadza qauluhum tetapi ucapan orang Arab itu ada yang menyelisihi kaidah umum tersebut. Ya, setiap kaidah umum pasti ada pengecualiannya. Contohnya apa? Hiya hasanatul khimroti. Ya, dia adalah ya, sebaik-baiknya uh, cara untuk meragi atau melakukan fermentasi. Ya. Khimroh dari khomer, fermentasi, ragi. Fabanau fi'latan min ikhtamaro. Maka orang Arab terdahulu itu membentuk fi'latan, yaitu al khimroh dari fi'il ikhtamaro. Wa huwa ghairu thulathiyin, padahal ikhtamaro bukan thulathi. Ya, dia khumasi, mengikuti wazan ifta'ala. Wa idza kana al-masdaru makhtuman bitai dan jika masdar itu diakhiri dengan ta fil asli ya pada asalnya dulla minhu 'alal marrati bil wasfi maka dapat di menunjukkan marroh namun sebagai wasf ya ditambahkan sifat Nahwu contohnya da'autahu li ziyarati atau da'autuhu li ziyarati da'watan wahidatan. Saya telah mengundang dia untuk berziarah kepadaku, untuk mengunjungiku sekali undangan. Ya, saya mengundangnya sekali. Karena da'watan itu sudah uh, merupakan masdar dari da'aya da'u. Sudah ada taknya. Karena sudah ada taknya secara asal, maka kemudian diberi wasaf sifat yaitu wahidatan. Wa idza kana al-masdaru mumathilan lil hay'ati fil wazni dan jika masdar tersebut itu secara bentuknya sudah serupa dengan isim hay'ah dari wazannya. Dulla minhu 'alal hay'ati bil wasfi aul bil idafati Ya maka dia dapat menunjukkan akan hai'a cara bagaimana dengan sama dengan wasaf atau bisa juga dengan idofah. Nahwu contohnya, nasyadat dolata nisdatan azimatan. Nah, nasyadat dolata nisdatan azimatan. Nah, dia menelusuri atau mencari tujuan dengan pencarian yang sangat. Nah, nisdatan itu sudah bentuk masdar dari nasyada. Sudah merupakan bentuk masdar dari nasyada. Ya, atau salah satu bentuk masdar dari nasyada. Maka apa? Supaya menunjukkan hai'ah ditambahkan wasaf, yaitu azimatan, ya, dengan pencarian yang sangat, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian, au nishdatal malhufi, atau ditambah diidofahkan. Dia mencari tujuan ya dengan cara pencariannya orang yang sedih. Ya, diidofahkan ya, dengan tujuan menunjukkan cara. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa fa'latun limarratin kajalsah ila akhirih. Ai maksudnya Innal masdarat dalla 'alal marrati yakunu bi fa'latin. Nah, sesungguhnya masdar yang menunjukkan akan makna marrah itu mengikuti wazan fa'latun. Wal masdarat dalla 'alal hay'ati yakunu bi fi'latin. Dan sesungguhnya masdar yang menunjukkan akan hay'ah ya cara tadi marroh itu satu bilangan sekali, hay'ah itu cara atau metode itu mengikuti wazan fi'latun. Thumma dzakara anna dalalata 'alal marrati min masdarin ghair min masdari ghairi ghairi Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan cara untuk menunjukkan akan marrah ya satu kali dari masdar yang selain sulafi. Caranya bagaimana? Takunu bi ziyadati ta'i fi akhiril masdari. Cukup dengan menambahkan ta' di akhir masdar yang selain sulasi. Ammal hay'atu fala taji'u minhu. Adapun isim hay'ah itu tidak didatangkan dari fiil-fiil yang selain sulasi. Wa ma warada min dzalika fahuwa syadzun. Dan jika ditemukan ada isim hay'ah dari fiil yang selain sulasi, maka itu sesuatu yang syadz, ya, yang menyelisi menyelisih kaidah umum. Dia itu tidak dapat dikiaskan. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mendatangkan contoh. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.